Bagaimanapun amalan dia kita telah membahas persaksian yang pertama yaitu man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh selesai pembahasan nama masalah ini sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya masih berkaitan dengan hadis Umar bin Samit radhiyallahu taala ini persaksian yang kedua kata Rasulullah SAW wa anna Isa abdullahi wa rasuluh dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini adalah persaksian yang benar. Bahwasanya Nabi Allah Isa adalah hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan sebagai Rabbun ma'bud bukan sebagai Rob yang diibadahi wa rasuluh dan juga persaksian bahwasanya Nabi Allah Isa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam maka tidak boleh dirusakkan agamanya yang ada ketika itu. Persaksian ini membantah ucapan orang-orang Yahud sekaligus membantah ucapan orang-orang Nasara, Nasrani. Orang Yahudi mengatakan bahwasannya Nabi Allah Isa itu waladuz zina. Anak jadah. Anak zina. Sebab Nabi Allah Isa ini alaihissalam lahir dari seorang wanita tanpa laki-laki. Ini terbantah, ucapan Yahudi terbantah dengan persaksian ini persaksian bahwasanya Rasulullah Isa alaihissalatu wassalam dialah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah dan utusannya bukan sebagai anak zina. Allah Taala menjelaskan tentang penciptaan Nabiullah Isa ini sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi. Di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-59. 59 Allah mengatakan Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin. Thumma qala lahu kun fayakun. Kata Allah sesungguhnya perumpamaan Nabi Allah Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah menciptakan dia dari turab dari debu, dari tanah. Kemudian Allah mengatakan kun, jadilah saya kun, maka dia menjadi. jadi. Nah, ini ayat menerangkan bahwasanya beliau alaihissalatu wassalam adalah hamba Allah Taala dan Rasulnya bukan seperti tuduhannya orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau anak zina. Nah, prosesan ini juga demikian membantah pernyataannya orang-orang nasoro di mana mereka meyakini bahwasannya Nabiullah Isa itu adalah Allah. Ada lagi yang mengatakan ibnu Allah, putranya Allah. Ada lagi yang mengatakan Salisu Salasar. tiga dari tiga. Trinitas, satu oknum dari tiga oknum. Ini semuanya terbantah dengan persaksian ini tadi wa anna Isa abdullah wa rasuluh persaksian bahwasanya Nabiullah Isa itu ialah hamba Allah dan utusannya membantah orang Yahudi membantah pula orang Nasrani adapun orang Nasrani banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang bantahan kepada mereka yang menerangkan bahwasanya Nabiullah Isa seorang hamba bukan seorang yang diibadahi seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-91. Allah menerangkan dalam ayatnya. Mattakhadallahu min waladin. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Mattakhadallahu min walad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan anak sedikit pun Wa ma ma'ahu min ilah dan juga tidak ada sesembahan lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan pernyataan sendiri, pernyataan Nabi Allah Isa sendiri. Ketika Maryam alaihissalam datang kepada kaumnya membawa menggendong Nabi Allah Isa dibawa kepada kaumnya dan kaumnya heran gempar ketika itu. Maka Maryam alaihissalam sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Fa'asyarat ilaih. Maryam pun akhirnya mengisyaratkan kepada Allah Isa yang masih bayi ketika itu. Kata kaumnya, Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Kata mereka, bagaimana mungkin kita berbicara dengan seseorang yang bayi yang dalam kendoan ibunya? belum bisa bicara. Maka Allah pun memberikan mukjizat tanda-tanda kenabian Nabiullah Isa di mana beliau bisa berbicara pada waktu itu. Kata Nabiullah Isa, "Inni abdullahi al kitaba wa ja'alani nabiyya." Sesungguhnya aku yang Abdullah, kata beliau, hamba Allah. Allah datang kepada kitab dan akan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Ini disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-29 sampai 30. Nah, bahkan dalam Al-Maidah, dalam surat Al-Maidah, Allah Taala mengkafirkan orang-orang Nasara yang meyakini bahwasanya Nabi Allah Isa ialah Allah atau yang meyakini bahwasanya Nabi Allah Isa itu anak Allah atau yang meyakini bahwasanya Nabi Allah Isa itu salisu salasah satu dari tiga oknum yang ada. Naam. Sehingga dengan persaksian ini wa anna Isa abdullahi wa rasuluh bahwasanya Isa ialah hamba Allah dan utusannya maka membantah atau terbantahlah pernyataan orang-orang Yahudi dan terbantah pula pernyataannya orang-orang Nasrani. Dan yang selamat ialah persaksian ini dan itulah prinsipnya kaum muslimin. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Nabi Allah Isa itu ialah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Nah, yang dimaksud dengan wa kalimatuhu. Allah Isa itu dikatakan kalimat tuh kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun. Dengan kalimat kun jadilah fakana maka jadilah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Itu maknanya. Sehingga Nabiullah Isa itu bukan kun itu sendiri, bukan. Nabiullah Isa bukan kalamullah, bukan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan sifatnya Allah, bukan. Tetapi dikatakan sebagai kalimatnya Allah yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Isa alaihi wassalam dengan kalimat kun dengan kalimat Allah yang namanya kun jadilah maka Nabiullah Isa pun jadi. Nah, adapun kalimat alqaha ila Maryam yang dilemparkan kepada Maryam ialah melalui malaikat Jibril salatu wassalam di mana malaikat Jibril diutus kepada Maryam kemudian meniupkan padanya dari rohnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala maka kemudian Maryam salatu wassalam alaihissalam mengandung Naam. Ini tentang Nabi Allah Isa. Sekali lagi pengertian wa kalimatuhu kalimat Allah Subhanahu wa taala yang dilemparkan kepada Maryam yakni bahwasanya Nabi Allah Isa itu diciptakan dengan kalimat kun jadilah maka dia menjadi. Kemudian Rasulullah mengatakan waruhun minhu masih berkaitan tentang Nabi Isa. Waruhun minhu dan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pengertian ruh dari Allah Subhanahu wa taala maknanya yakni ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah taala. Maksudnya ialah roh dari arwah-arwah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar roh dari arwah-arwah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana pada alam marwah Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk berbicara ketika ditanya alastu bi rabbikum bukankah saya ialah rob kalian mereka semuanya menyatakan bala qalu bala betul engkau ialah rob kami maka demikian pula di sini Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam dikatakan sebagai rohnya Allah yakni roh dari arwah-arwah lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya bukan berarti Nabiullah Isa itu menyatu dengan Allah, rohnya Allah. Tidak. Ini ucapannya Fadil. Tapi ini maksudnya adalah roh dari arwah-arwah yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna kalimat ini tadi. Naam. Hanya saja disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat Allah, rohnya Allah disandarkan kepada Allah tabaraka wa taala lit wa ta'zim dalam rangka untuk memuliakan Nabiullah Isa dan juga dalam rangka untuk mengagungkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dari sini terbantahlah pemikiran wahdatul wujud terbantalah pemikiran manunggaling kawula Gusti. Baik yang ada pada kaum Nasara ataupun yang di, di kalangan kaum muslimin. Kalau orang-orang Nasara mereka meyakini bahwasannya Nabiullah Isa itu ada unsur ilahiyah. Unsur ketuhanan. Ini nah Naam, adapun wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Kedua-duanya batil dan termasuk kekufuran yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dengan persaksian ini mempersaksikan bahwasanya Nabi Isa ialah hamba Allah dan utusannya. Kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Membatalkan atau membantah semua pemikiran-pemikiran semua kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka semua. Yahudi terbantah, Nasrani terbantah, Wahdatul Wujud juga terbantah. Dan masih banyak lagi kelompok-kelompok lain yang mungkin dibantah dengan ayat-ayat seperti ini. Atau dengan riwayat seperti ini. Ini persaksian yang kedua. Yang sebelumnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang yang kedua ialah Isa Abdullah wa Rasul. Isa ialah Allah dan utusannya yang berikutnya. Kata Rasulullah SAW, wal jannata haqqun. Persaksian bahwasanya surga itu ah, adalah hak. Benar. Wan nara haqqun. Dan neraka itu juga benar. Sebagaimana yang banyak diberitakan dalam al Qur'an Al Karim. Dan juga oleh Rasulullah SAW, dia meyakini itu adalah hak surga dipersiapkan untuk kaum muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala, wanar neraka dipersiapkan untuk kaum kafirin, orang-orang yang kafir kepada Allah Taala. Naam. Masya Allah. Diyakini surga dan neraka itu hak. Ada wujudnya. Dan termasuk prinsipnya Al-Sunnati wal Jamaah ialah Keyakinan bahwasanya al-jannatu wan nar makhluqatan. Al-an meyakini bahwasanya surga dan neraka itu telah diciptakan sekarang. Maujudatan al-an sudah ada sekarang. Nah, ini prinsipnya al sunnah wal jamaah tentu yang sholat yang benar. Diambil dari beberapa ayat seperti wa'idat lil muttaqin surga itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa wa'iddat lil kafirin dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir itu menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu telah ada sekarang ini sehingga bisa digunakan untuk kabar gembira dan ancaman bagi orang-orang eh, bagi umat manusia pada umumnya. Nah, ini prinsipnya ahli sunnati wal jamaah surga dan neraka itu sudah ada diciptakan sekarang ini. Juga termasuk prinsipnya Rasulullah wal Jamaah masalah surga dan neraka ialah la tafnayani abadan wala tabidan. Surga dan neraka itu tidak pernah fana dan tidak pernah hancur sama sekali. Tapi kekal abadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kekal abadi dengan kudratullah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan seperti ini membatalkan atau membantah pemikiran-pemikiran yang sesat dari kalangan Yahudi ataupun yang semisal mereka yang meyakini bahwasannya neraka itu ialah fana neraka itu ialah fana akan hancur binasa ini ucapan yang fatil terbantah dengan persaksian ini al-jannatu wan-nar adalah hak, surga dan neraka adalah hak dan juga terbantah dengan prinsip-prinsip yang disebutkan tadi yang itu merupakan prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Naam. Ini persaksian yang ketiga dan yang keempat. Surga adalah hak, neraka ialah hak. Nah, Masya Allah sehingga sesungguhnya masing-masing persaksian yang disebutkan dalam riwayat ini hadisnya Umar bin Utsman radhiyallahu taala anhu di situ terdapat bantahan-bantahan kepada ahlul milal wan nihal bantahan kepada orang-orang non muslim bantahan kepada kaum musyrikin dari kalimat la ilaha illallah bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kalimat wa anna Isa Abdullah wa rasuluh juga bantahan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah ahlul bid'ah yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil dari kalimat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabi Muhammad adalah Allah dan utusannya ini membantah semua jenis ashabul ahwa'i wal bid'ah juga ketika pernyataan tentang Nabi Allah Isa bantahan kepada wahdatul wujud dan yang semisalnya. Sehingga ini adalah persaksian yang sangat besar, hadis yang sangat agung, maka pahalanya pun sangat besar pula. Allah mengatakan Rasulullah mengatakan dalam riwayat ini, ada khalaqallahul jannah ala ma kana al amal. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia dalam surga bagaimanapun amalannya ini walaupun dia pernah berbuat dosa, dosa besar, dan misalnya kalau kemudian dia muwahhid, orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyelamatkan dia dari kekekalan dalam neraka. Pasti suatu saat dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Atau ada, ada boleh mengatakan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Sebab ahli jannah orang-orang yang masuk dalam surga itu bertingkat-tingkat nilai uh, derajatnya sesuai dengan amalan dia di dunia ini. Masya Allah. Ini hadis Ubar bin Samit radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan dari Bukhari Muslim intinya sekali lagi menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Orang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diketahui maknanya, diamalkan konsekuensinya, maka jaminannya ialah surga Allah Taala. Paham? Surga Allah Taala yang itu merupakan cita-cita masing-masing muslim dan muslimah. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Nah, ini pembahasan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Nah, adapun pembahasan yang berikutnya ialah pembahasan hadis Aitban. Ya Aitban Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu Al-Ansari yang juga dikeluarkan oleh Bukhari Muslim juga tentang keutamaan tauhid secara khusus keutamaan la ilaha illallah dan ini membutuhkan keterangan yang cukup panjang sebab berkaitan dengan la ilaha illallah, makna la ilaha illallah juga berkaitan dengan konsekuensi persyaratan-persyaratan la ilaha illallah sehingga insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya Allah nanti kita akan sebutkan definisi dan makna daripada kalimat la ilaha illallah syarat-syaratnya dan semua yang berkaitan tentangnya. Dari riwayat-riwayat yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah ada riwayat yang mutlak secara mutlak, ada riwayat yang uh, dengan ketentuan. Nanti akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Naktafi lahuna. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ada pembahasan masalah pengobatan Rasul SAW alaihi wasallam yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Cara pengobatan Rasul SAW, alaihi wasallam tibun nabawi itu yang disebutkan dalam Zadul Ma'ad oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu taala di jilid yang keempat. Tamam. Ini yang banyak dijadikan rujukan oleh para ulama. Juga kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ini adalah masalah Bibun Nabawi dan dalam buku-buku hadis Bukhari Muslim dan yang lainnya itu disebutkan secara khusus kitab Tib kitab tentang masalah kedokteran, masalah farmasi. Nah, adapun eh, tentang masalah farmasi dalam artian pengobatan kimia sekarang ini nah ada di bukunya para ulama, nggak dikenal itu. Terkait Nabawi, pengobatan ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahan-bahan yang alamiah, yang alam, yang yang alami itu dibahas dalam beberapa tadi satu eh, Ma'ad, Al-Adab Syar'iyyah, dan buku-buku lain yang membahas nama masalah kitab yang membahas tentang pengeboran minyak. Pengeboran minyak. Ya Allah alam. Nggak ada pembahasan di kalangan para ulama tentang masalah pengeboran minyak. Wallahu alam. Itu dibahas dalam pembahasan ilmu-ilmu dunia. Naam. Wallahu alam. Lagi yang lain? Halas?